eh, Sebelumnya barangkali kita mohon maaf menahan antum Semestinya Ustaz Muhammad sampai selesai Tapi beliau berhalangan kita manfaatkan waktu untuk membaca sedikit insyaallah beberapa perkara yang berkaitan dengan salat <clears throat> yang nantinya akan kita ambil dari kitab Syurutus Shalah wa Arkaniha wa Wajibatiha yang ditulis oleh Syekh uh, Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala <clears throat> dan di depan saya ada syarahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Barangkali nanti ada ikhwah yang <clears throat> bisa mengusahakan untuk memfotokopi kalau ada yang membutuhkan fotokopiannya. <clears throat> Dan kita pilih pembahasan masalah sholat sebagaimana telah kita ketahui bersama tentang pentingnya salat dan kedudukan salat di dalam agama kita. Di mana salat adalah rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat ini dalam peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj dan Allah memerintahkannya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melalui perantara sebagaimana eh, perintah-perintah yang lainnya. <clears throat> Begitu pula sholat ini pada awalnya diperintahkan 50 kali dan kemudian diberi keringanan sampai 5 kali 5 kali dalam satu hari atau 5 waktu dalam satu hari namun pahalanya pahala orang yang sholat 50 50 waktu dalam satu hari maka semua ini menunjukkan tentang uh, pentingnya masalah sholat <clears throat> dan sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menjalankannya itu tidak disalahkan kepada kita tidak diserahkan kepada manusia yang lemah untuk menjalankannya sesuai dengan akalnya atau kemampuannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya untuk menjelaskan bagaimana kita menjalankan ibadah yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga <clears throat> perkara yang paling penting kebutuhan yang paling besar yang harus kita penuhi, harus kita cari, harus kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya adalah mempelajari ibadah, mempelajari perintah-perintah Allah, mempelajari larangan-larangannya. Apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangannya, bagaimana cara menjalankannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya untuk menjelaskan ibadah ini termasuk di dalamnya adalah sholat. Kita harus pelajari tentang sholat ini bagaimana pelaksanaannya dan yang lain-lainnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam agama kita, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menjalankannya. Oleh karena itu kita pilihkan pembahasan masalah fikih seputar salat. Dan Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dikatakan jayyid oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullahu taala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun." wa husyira yawmal qiyamah ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf Barang siapa yang menjaga salat, menjaga menjalankannya dengan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia nanti maka Allah akan mengaruniakan kepadanya cahaya. Allah akan mengaruniakan kepadanya burhan, petunjuk, hidayah dan Allah akan mengaruniakan kepada dia keselamatan pada hari kiamat. Keselamatan dari siksa api neraka bagi orang-orang yang menjaga salat ini. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka Nabi mengatakan, "Waman lam yuhafid 'alaiha," barang siapa yang tidak menjaga kewajiban salat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan hidayah, dia tidak akan mendapatkan burhan, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Bahkan dia nanti akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun dikumpulkan bersama dengan Haman, e, dikumpulkan bersama dengan Korun, dikumpulkan bersama dengan Ubay e, ibn Khalaf. Nah. Dikumpulkan bersama dengan tokoh-tokoh kufar, ya, pembangkang-pembangkang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, Firaun, Haman, kemudian Harun, Korun eh, dan Ubay bin Khalaf. Para ulama menjelaskan kenapa dikumpulkan bersama dengan mereka. Kenapa dikumpulkan orang yang tidak menjaga sholat akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Kenapa akan dikumpulkan dengan Haman? Kenapa akan dikumpulkan dengan Korun dan dengan Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh kufar, pentolan-pentolan kufar, orang-orang kafir musyrikin. Kenapa dikumpulkan bersama mereka? Diterangkan oleh para ulama diantara sebabnya karena serupa karena adanya keserupaan antara orang-orang yang tidak menjaga sholat, tidak menjalankan sholat dengan mereka. Orang yang tidak menjalankan sholat karena kepemimpinannya, karena kekuasaannya, karena dia merasa sebagai penguasa, merasa sebagai orang yang memiliki kekuasaan, maka dia diserupakan dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun sebagai penguasa di masanya yang sombong, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Maka begitu pula orang-orang yang tidak sholat karena sebab dia adalah seorang penguasa, karena dia seorang, seorang pemimpin atau dia orang yang memiliki kekuasaan. Kalau dia tidak menjalankan sholat maka akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, memiliki keserupaan dengan Fir'aun. Maka dikumpulkan bersamanya. Begitu pula orang-orang yang tidak menjalankan sholat karena kedudukannya, karena pekerjaan dia, kedudukan dia di pemerintahan misalnya, atau yang semisalnya, ini serupa dengan Haman. Haman itu menterinya Fir'aun. Maka orang yang tidak menjalankan sholat karena sebab kedudukannya di pemerintahan dia memiliki keserupaan dengan Haman. Oleh karena itu akan dikumpulkan bersama Haman. Dan orang yang meninggalkan sholat, tidak menjalankan sholat karena hartanya. Karena dia memiliki harta yang banyak karena dia ingin menuruti hawa nafsunya, menuruti syahwatnya dengan hartanya, maka dikumpulkan dengan korun, karena memiliki kesamaan dengan korun yang apa namanya sombong dengan hartanya yang Allah berikan kepada dia harta yang sangat besar yang kemudian dia sombong dan melampaui batas sehingga kemudian Allah tenggelamkan dia dan hartanya semuanya ke dalam bumi maka orang yang tidak sholat karena sebab hartanya mirip dengan korun maka akan dikumpulkan bersama dengan korun memiliki keserupaan dengan korun begitu pula orang yang tidak menjaga sholat tidak menjalankan sholat lima waktu karena sebab perdagangannya. Karena dia seorang pedagang yang kaya raya, seorang pengusaha yang besar. Ya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf ini adalah apa? Tajir ahlu Mekah. Bang apa namanya? Bangsa uh, orang yang kaya, pengusaha yang kaya. Ya, orang yang kaya raya di di Mekah pada di pada waktunya. Maka akan di, akan di, akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan mereka. Nah, maksud kita di sini adalah bahwasanya sholat itu perkara yang besar. Sholat itu bukan perkara yang kecil. Sampai Nabi mengatakan atau menggambarkan bahwa sholat itu seperti tiang, ya. sebagai tiang dari agama ini. Nah, ketika disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul Amr Islam wa amudu as-salah. Pimpinan segala urusan itu adalah Islam dan tiangnya agama ini adalah sholat Maka sholat itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Sampai Nabi mengatakan Allah hadu wa bainahum as-salah faman kafar. Perjanjian kita dengan mereka adalah sholat barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir menunjukkan betapa besarnya perkara sholat, bukan perkara yang ringan. Kalau sudah kafir, apa nanti kira-kira konsekuensinya? Apa kira-kira konsekuensinya, ikhwan? Orang yang tidak sholat ini, kalau meninggalkannya, sebagian para ulama mengatakan kafir, meskipun dia meninggalkannya dengan malas. Ya. Kalau meninggalkannya dengan meyakini tidak wajib, sepakat. Para ulama sepakat, tidak ada khilaf bahwasanya dia kafir. Kalau meninggalkan sholat karena sebab apa? Tidak meyakini wajibnya sholat. Itu sepakat bahwasanya kafir. Yang khilaf itu kalau meninggalkannya dalam keadaan dia meyakini wajibnya, tapi dia malas. Ini khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang kuat wallahu alam suad adalah apa? Keluar dari Islam. Nah, kalau seperti ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya sangat besar sekali. Konsekuensinya kalau ada seorang perempuan punya suami, suaminya tidak sholat, maka perempuan ini tidak boleh dihubungi oleh suaminya. Sampai suaminya taubat dan kemudian apa? Sholat. Karena tidak boleh dia dihubungi oleh orang oleh orang kafir. Konsekuensinya konsekuensinya sangat berat. Ya. Orang yang meremehkan masalah sholat ini. Oleh karena itu perkara sholat ini harus betul-betul kita pelajari dengan benar, kita pahami, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, nah, supaya paham betul ini bukan masalah ringan, ini masalah yang sangat besar, kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama kita. Nah, begitu pula dalam masalah pernikahan, kalau ada seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sholat, apa hukumnya? Ya akadnya tidak sah. Akadnya tidak tidak sah. Kalau dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sholat. Dan barangkali yang seperti ini ada di sekitar kita mungkin juga banyak. Nasallallahu alaihi ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Oleh karena itu ikhwan fillah, azanallahu iyyakum. Ini perkara yang perlu untuk kita pelajari bersama, kita pahami bersama sehingga kita bisa menjalankan kewajiban yang paling besar ini setelah dua kalimat syahadat dan kita bisa men, dan kita mendapatkan keutamaan yang besar dari perintah yang paling besar ini. <clears throat> nah, di depan saya ini ada sebagaimana tadi kita kata ada kitab Syurutus Salah syarah oleh Syekh Abdul Masin Abbad hafizahullahu taala. Di dalam mukadimahnya beliau mengatakan الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا شرح لرسالة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها Ini adalah setelah mengucapkan hamdalah, memuji Allah dan salawat kepada Nabi. Kemudian menyampaikan bahwa ini adalah syarah dari risalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab yang berisi tentang syarat-syarat salat dan berisi tentang rukun-rukunnya salat dan berisi tentang wajib-wajibnya salat. Fa'akul maka aku katakan qad istamalat hadhi risalah ala suruti salat at-tis'ah wa arkaniha al-arba'ata asyar wa wajibatuha as-samaniyah wajibatuha وواجباتها wa wajibatiha الثمانية Risalah ini berisi tentang syarat-syarat sholat yang sembilan. Dalam kitab ini akan disebutkan bahwa syarat-syarat sholat itu ada sembilan. Dan juga risalah ini berisi tentang rukun-rukun sholat yang ada empat belas. Rukun-rukun sholat ada empat, empat belas. Hmm. Dan Risalah ini mengandung penjelasan tentang kewajiban-kewajiban sholat, wajib-wajibnya sholat yang ada delapan. Ini akan dibahas. Syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. <clears throat> Kemudian di samping itu risalah ini juga wa inda dzikrihi rahimahullah asyartu asyartu rabi atau asyartu rabi min syurutis salah wa huwa raf'ul hadath dzakara syuruta at-taharah al-ashrah wa furudha al-wudu as-sittah wa wajibahu alladhi huwa at-tasmiyah ma'a dzikr wa nawaqidhahu as-samaniyah di samping itu risalah ini kitab yang kecil ini juga ketika menjelaskan tentang syarat salat yang keempat yaitu raf'ul hadas suci dari hadas itu akan dijelaskan di dalam syarat yang keempat ini tentang syarat-syaratnya toharoh. Ada syarat-syarat sholat, ada juga syarat-syarat berwudu atau syarat-syarat bersuci. Nah, juga akan dijelaskan tentang fardu-fardunya wudu dan akan dijelaskan tentang wajib-wajibnya wudu. Wajibnya wudu cuma satu ya. Akan dijelaskan tentang wajibnya wudu yaitu membaca bismillah dalam keadaan dia ingat dan juga akan dijelaskan nawafid al wudu pembatal-pembatal wudu wa fi kalamihi ala arkanis salat dan ketika menjelaskan tentang rukun-rukun salat akan dijelaskan pula tentang fassara surat al-fatihah akan dijelaskan tentang tafsir surat al-fatihah bikhtisar dengan ringkas nah wa al-fat al-istiftah wa tasyahud dan akan dijelaskan tentang Eh, tentang istiftah ya, akan dijelaskan tentang makna istiftah dan akan dijelaskan tentang makna at-tasyahud ya, masuk pada pembahasan pertama surut salah as surut jam'u syarat surut itu jamak dari syarat yang artinya adalah al-alamah al tanda artinya adalah tanda ini secara bahasa syarat dari kalimat asyurut dari kalimat asyart atau dari kalimat syartun yang artinya tanda. Ya. Dikatakan tanda karena ini menjadi tanda, ya. menjadi tanda yang disyarati. Syarat-syarat sholat berarti ini tanda-tandanya uh, yang berkaitan dengan sholat. Adapun secara syar'i, secara istilah ulama fikih yang dimaksud dengan syarat menurut istilah ulama fikih itu adalah huwallazi yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujud. Sesuatu yang kalau tidak ada kalau tidak ada syarat maka tidak ada yang disyaratkan. Namun adanya syarat ini tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan. Maknanya apa? Annahu yalzam min kaunil insan ghairu mutatahhir alla tasih Allah tasihah salatuhu. Maknanya bahwasanya orang yang sholat tapi tidak suci. Orang sholat tapi dalam keadaan tidak suci. Maka apa? Sholatnya tidak sah. Ini syarat. Sesuatu yang kalau tidak ada maka menyebabkan yang disyaratkan tidak ada. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak tidak sah. Namun tidak harus adanya suci mengharuskan orang itu harus apa? Sholat. Orang kalau suci tidak harus dia sholat. Ya. Dalam keadaan dia suci tidak mengharuskan keadaan dia suci mengharuskan dia harus sholat tidak. Tapi kalau sholat harus dalam keadaan suci. Kenapa? Lianna syarat sholat taharah. Karena syarat sahnya sholat adalah suci. Ya. Apakah ada dalilnya? Kalau dalil yang mengatakan syarat sahnya sholat itu suci, nggak ada. Atau nah, kalau kalau kalimat yang mengatakan syarat-syaratnya sholat adalah ini dan itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang menyebutkan syarat-syarat sahnya sholat adalah ini ini tidak ada. Namun para ulama mengumpulkan dan menyusun syarat-syarat sholat ini berdasarkan dengan uh, ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah mereka pelajari, mereka tekuni sehingga untuk memudahkan kaum muslimin dan memudahkan para penuntut ilmu maka disusunlah syarat-syarat sholat ini ini ini ini dan sebagainya disebutkan syarat-syarat sholat nah. di antaranya adalah suci bersuci ini sebagai contoh dalilnya apa Nabi bersabda layak balullah sholat ahadikum ida ahdasa hatta Allah tidak akan menerima Sholat salah seorang di antara kalian kalau berhadas sampai dia suci. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau kalau berhadas sampai dia apa? Sampai dia itu ber berwudu atau bersuci. Maka di sini para ulama menyimpulkan kalau begitu ini syarat sahnya sholat Harus ada kalau sholat Kalau tidak ada tidak sah. Maka jangan sampai orang lagi tidak suci, tahu dirinya tidak suci, sholat. Apa hukumnya? Atau misalnya sholat berjamaah. Allahu Akbar, kemudian apa? Batal, keluar angin. Terus dia sholat terus. Apa hukumnya ini? Hmm? Apalagi jadi imam, mungkin malu. Waduh, saya jadi imam, batal, mau keluar malu. Nah, bagaimana ini? Atau jadi makmum juga malu. Nanti orang-orang tahu dikit kalau saya kentut misalnya. Bagaimana ini? Sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak meninggalkan, kalau dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan dirinya tahu, dalam keadaan tidak suci dan dia tetap dalam keadaan sholat dikatakan oleh sebagian ulama kafir, dikafirkan oleh sebagian ulama. Karena apa? dia itu istihza dengan hukum Allah. Bermain-main dengan hukum Allah. Sudah ngerti bahwasanya sholat itu harus dalam keadaan suci. Dia tahu tidak suci tapi tetap sholat. Ini sebagian ada yang mengatakan keluar dari Islam. Nah, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Dia tidak keluar dari uh, Islam dengan perbuatan tersebut, tapi tidak semestinya dia melakukan yang seperti ini. Dia harusnya apa? Keluar Kenapa mesti malu? Orang lain juga bisa seperti itu. Ya. Apa yang orang lain bisa terkena seperti itu maka tidak pantas bagi, tidak selayaknya bagi seseorang untuk apa? Untuk malu. Orang lain pun bisa seperti itu. Semuanya bisa terkena seperti itu. Maka ada apa terus malu? Ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala seingat saya dalam sebuah keterangan itu kalau malu sudahlah pura-pura tutup hidung seperti orang yang mimisan atau apa begitu. Pura-pura luka, terkena luka keluar darahnya kalau kalau malu. Tidak pantas untuk malu dalam hal seperti ini. Keluar saja. Imam juga begitu, mundur saja. Makmumnya suruh suruh maju. Jangan apa? Apa namanya? Eh, sholat salat dilanjutkan sholat dalam keadaan dia tahu kalau apa? Kalau tidak suci. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa bagaimana? Lupa dan ingatnya setelah selesai sholat. Misalnya apa? Misalnya orang sholat maghrib. Sholat maghrib, sebelum sholat maghrib dia berwudu, suci. Sholat maghrib sampai selesai suci. Habis itu dia berhadas, keluar angin. Keluar angin dari mana? Dari dubur ya tentunya. Tapi ada angin yang keluar dari kubul itu ada. Ada angin yang keluar dari kemaluan depan pada sebagian wanita, barangkali laki-laki juga wallah alam. Tapi yang dimaksud di sini keluar angin dari dari jalan yang wajar, yaitu dari belakang, dari dubur. Yang membatalkan itu, yang membatalkan wudhu keluar angin dari mana? Dari dubur. Kalau keluar anginnya dari dari kubul, maka tidak membatalkan. <clears throat> Meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau keluar angin dari dari dubur. Ya. Nah orang wudhu kemudian sholat maghrib kemudian keluar angin dari duburnya batal wudhunya. Tapi lupa kemudian dia sholat apa? Sholat isya. Lupa kemudian dia sholat isya. Setelah selesai sholat isya baru dia ingat loh tadi saya batal belum wudhu. Gimana sholatnya gimana kira-kira? Sholatnya yang tadi tidak sah. Ya. Sholat yang tadi tidak sah, dia harus mengulangi sholat isya lagi. Atau misalnya, tapi ini mungkin jarang terjadi di negeri kita, orang yang memakan daging onta misalnya. Selesai sholat maghrib, diundang makan, yang dia makan daging onta. Tapi dia tidak tahu kalau yang dimakan daging onta, karena daging onta membatalkan apa? Mentalkan wudhu. Baru tahu setelah selesai sholat isya. Dikasih tahu tadi kamu itu makan daging onta. Nah. Berarti wudhunya tadi apa? Batal. Maka sholat isanya juga tidak sah. Dan dia harus mengulangi sholat lagi. Atau misalnya pakai misal biar eh, kadang-kadang banyak muncul kasus-kasus. Iya. <clears throat> Misalnya orang bangun sholat subuh. Nah, setelah selesai sholat subuh, dia kemudian ke belakang ada keperluan. Ya. Kemudian ketika melepas celananya ternyata pada celananya ada bekas air mani. Nah, tahunya setelah selesai sholat. Maka apa? Sholat subuhnya sah atau tidak? Sholat subuhnya tidak sah. Karena dia waktu sholat subuh itu dalam keadaan tidak bersuci. Dia wudhu, tapi dia tidak mandi. Padahal dia hadasnya hadas besar yang harus dihilangkan dengan mandi. Maka ini juga tidak tidak sah. Nah, ini uh, syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat atau sah dan tidak sahnya uh, ibadah. Karena bukan hanya sholat saja, Para ulama menjelaskan ada syarat sahnya zakat, ada syarat sahnya puasa, ada syarat sahnya haji. Jelas oleh para ulama. Ber, ber, mengambil setelah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka kumpulkan hal-hal yang menjadi syarat-syarat ibadah. Nah, dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab syarat-syarat sahnya salat. Dan disebutkan di sini ada ada sembilan. Hmm, ada sembilan. Kesembilan ini adalah yang pertama adalah al-Islam. Syarat sahnya salat yang pertama adalah Islam. Barangkali eh, perlu saya inikan lagi yang tadi setelah salat subuh Kemudian dia melihat ada bekas apa? Air mani. Itu bukan bukan mengulangi sholat karena najis, ya, bukan mengulangi sholat karena najis. Karena air mani bukan bukan najis, ya. karena air mani bukan najis. Adapun nanti kaitannya dengan najis itu lain lagi. Kaitannya kalau setelah selesai sholat baru tahu pada badannya atau pada bajunya ada najisnya. Nah, kalau najis berbeda dengan suci, berbeda. Kalau orang tak selesai sholat tahu dalam keadaan dia tidak suci waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang itu selesai sholat baru tahu ternyata ada najis pada pakaiannya, itu sholatnya tetap sah. Dibedakan antara najis dengan bersuci. Karena memang berbeda. Satunya perintah, ya, satunya apa? Perintah untuk melakukan, ya. satunya perintah untuk melakukan bersuci, satunya apa namanya bukan perintah satunya itu e, menjaga dari terkena najis ini satunya bukan suatu amalan satunya amalan dan satunya bukan amalan maka dibedakan oleh para ulama antara bersuci suci dari dari hadas dan suci dari dari najis dan juga ada hadis yang menunjukkan kalau najis kalau tahunya setelah selesai sholat itu tidak membatalkan Eh, sholat. <clears throat> Sholatnya tetap sah. Kalau tahunya ada najis setelah selesai sholat sebagaimana akan datang insya Allah keterangannya. Kita kembali syarat sahnya sholat ada sembilan. Yaitu Islam. Kemudian apa? Al-aqlu berakal. Kemudian at-tamyiz yaitu berumur tujuh tahun Kemudian raf'ul hadas suci dari hadas. Kemudian <clears throat> izalatul najasah suci dari najis. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Kemudian duhulul waktu telah masuk waktu salat. Telah masuk waktu salat ini juga syarat. Jadi kalau salat belum waktunya sah apa tidak? Eh, sebagian satu rakaat yang satu rakaat sudah yang satu rokaat belum masuk waktunya. Yang tiga rokaat masuk waktunya bagaimana? Nah, ini kalau yang azan itu terburu-buru belum waktunya azan sudah azan akhirnya kom ikomah ditumandangkan dalam keadaan sebelumnya belum masuk waktu sholat. Maka kalau seperti itu tidak sah, ya, tidak sah. Harus sudah masuk waktu sholat. Kalau azannya yang belum masuk waktunya bagaimana? Kalau azannya yang belum waktu masuk waktunya tapi sholatnya pada waktunya sholatnya sah. Kalau azannya yang yang tidak tepat waktunya ini salah. Orang itu kalau azan harusnya kalau sudah masuk waktu sholat. Tapi dia terburu-buru atau salah melihat jam. Kemudian dia azan belum waktunya. Ya, tapi sholatnya pada waktunya. Kalau sholatnya pada waktunya maka sholatnya sah. Meskipun azannya tidak pada waktunya tapi tidak semestinya dilakukan. Kalau perlu diulangi azannya supaya tidak membingungkan. Bahwa tadi azan tadi tidak uh, berlaku. <clears throat> Tapi yang dimaksud di sini sholatnya, ya. Sholatnya harus pada waktunya. Kalau tidak pada waktunya maka tidak sah. Kemudian istiqbalul qiblah menghadap ke kiblat. Kemudian yang kesembilan adalah niat. Yang kesembilan adalah niat. Nah. Ada sembilan. Ya. yaitu Islam, kemudian apa tadi? Berakal, kemudian berumur tujuh tahun atau diistilahkan dengan apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu berumur tujuh tahun. Ini sah. Ini kaitannya dengan sah dan tidak sahnya sholat. Bukan kaitannya dengan wajibnya sholat, bukan. Kalau orang yang baru tujuh tahun belum wajib. Anak yang baru tujuh tahun belum wajib. Tapi kaitannya dengan sah, tidak sahnya sholat. Maka yang tujuh tahun itu sudah sah sholatnya. Sehingga kalau punya anak tujuh tahun diajak sholat, maka sholatnya dia sah dan kita dapat pahala. Orang anak yang menjalankan sholat tadi. Karena mandala ala khair falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Kemudian syarat yang keempat adalah raf'ul hadas, suci dari hadas. Kemudian yang kelima suci dari najis yang keenam adalah menutup aurat. Yang ketujuh adalah telah masuk waktu sholat. Yang kedelapan adalah menghadap ke arah kiblat dan yang kesembilan adalah apa? Niat. Nah, hafal insyaallah. Tiga yang pertama, tiga yang pertama apa itu? Islam berakal dan tamyiz sudah berumur tujuh tahun. Ini syarat sahnya seluruh ibadah kecuali haji. Kecuali haji. Nah, <clears throat> kalau haji meskipun belum apa? Belum berumur tujuh tahun itu sudah sah. Begitu pula umroh. Umroh ya. anak yang belum berumur tujuh tahun dia gendong ya. Anak-anak tidak mau jalan sendiri dia gendong untuk umroh, tawaf dia ikut karena digendong kan jadi ikut tawaf. Ya kan? Nah, ikut sa'i. Nah, maka dia sah. Dia dapat pahala orang yang umroh, Nah, ini eh, itunya sah. Tawafnya sah, umrahnya sah, hajinya juga sah. Tapi kalau yang lainnya tidak. Nah, kalau selain haji tidak harus minimal tujuh tahun. Ya, minimal eh, tujuh tahun <clears throat> baru dikatakan sah. Namun demikian, ya, tidak mengapa misalnya untuk puasa anak belum tujuh tahun dilatih, ya, meskipun belum sah dilatih supaya nanti eh, terbiasa. Tapi jangan dipaksakan. Kalau kira-kira berbahaya, bisa sakit, ya, cepat-cepat ya, disuruh eh, makan atau minum. Ya, ya. <clears throat> Karena memang belum sah atau dan belum belum wajib. Ikhwan fillah, wa Jadi yang tiga syarat yang pertama ini adalah apa? Berlaku untuk seluruh seluruh ibadah kecuali haji. Ya, untuk haji maka tidak harus orang yang melakukannya dalam keadaan berumur tujuh tahun. Adapun yang lainnya syarat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai kesembilan ini berkaitan dengan sholat, ya, berkaitan dengan dengan sholat. Ya. Adapun tiga yang pertama berkaitan dengan ibadah-ibadah yang yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah apa? Islam. Jam berapa ini? Jam satu lebih ya? Setengah dua kurang dua puluh. Iya. Tidak <clears throat> apa ya? Atau sudah capek? Ya, kita sebutkan syarat yang pertama ini adalah apa? E, Islam. Ya, syarat yang pertama adalah al-Islam. Dikatakan oleh <clears throat> Syekh Abdul Muhsin Abbad tentang syarat ini yaitu al-awwal asyartul awal al-Islam wadidduhu al-kufru. Syarat yang pertama adalah Islam dan kebalikannya adalah kufur. Wal kafir amaluhu mardud. Dan orang kafir itu amalannya tertolak. Semua amalannya. Tidak hanya sholatnya saja. Semua amalannya orang kafir itu tertolak. Mardud. Walau amila ayya amalin. Meskipun dia itu melakukan apapun dari amalan. Amalan-amalan ibadahnya orang kafir itu tidak bernilai. Maka eh, Islam ini adalah nikmat yang besar yang telah Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang paling besar yang dengannya maka ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sah dan menjadi satu amal yang amal soleh yang akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ibadahnya. Semua kegiatan, semua perbuatan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bisa bernilai ibadah. Meskipun berjalan, meskipun itu makan, minum, atau bahkan apa? Tidur sekalipun. Tidurnya bisa jadi ibadah. Tidurnya orang muslim tapi ini. Ya, maka seorang muslim ini memiliki apa? Kebaikan. Seorang muslim bagaimanapun dia adalah orang yang memiliki kebaikan. Selama dia adalah orang yang memiliki Islam, dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan hanya amal-amal ibadah akan dibalas sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar, namun juga amal-amal yang itu mubah, yang bukan beribadah, namun dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka bernilai ibadah. Ya. Bernilai tapi ya, bukan bukan jadi ibadah, tapi dia nilainya nilai ibadah. Ya, tidak kemudian dikatakan ibadah, tidak. Ya. Tidur ya tetap Tidur nilainya tetap apa? Amalan yang mubah bukan ibadah. Tidak ada tidur sunnah. Ada. Tidur tetap tidur, tapi bisa bernilai ibadah. Bukan tidurnya jadi ibadah, bukan. Bukan tidurnya jadi ibadah, tapi eh, apa namanya? Dengan sebab dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka jadilah itu bernilai ibadah. Tidur, makan, tidak ada makan sunnah, makan wajib, kecuali kalau puasa. Ini bukan makan tapi buka, buka puasa. Nah, kalau yang kaitannya dengan makan biasa tidak ada makan sunnah, makan wajib, minum tidak ada minuman apa minum sunnah, minum wajib, pakaian, eh, pakaian ibadah bukan? Eh, pakaian itu ibadah atau bukan? Ya. Pakaian itu juga perkara yang mubah, perkara yang mubah. Nah, tidak ada model pakaian apa namanya model pakaian sunnah atau model pakaian ahlu sunnah. Ini pakaiannya ahlu sunnah. Kamu nggak pakai pakaiannya ahlu sunnah nggak ada seperti itu. Ya, Pakaian itu mubah. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pakaian itu yang hukumnya haram misalnya ada wajib di atas mata kaki haram kalau menutup mata kaki ya tapi itu bukan apa bukan e, dikatakan ada pakaian yang e, pakaian model ahlu sunnah misalnya tidak ada seperti itu. Nah, ini pakaian sunnah. Kalau pakai pakai gamis, pakai jubah berarti pakai pakaian sunnah. Ya tidak. Kalau menutup mata kaki apa mau dikatakan sunnah juga? Kalau menutup mata kaki itu seperti Abu Jahal. Nah, Abu Jahal juga dulu pakai jubah. Pakai apa? pakai jubah. Tapi karena tidak mengikuti aturan harus di atas mata kaki, ya. jadilah baju tadi bukan baju yang dikatakan sebagai baju. Uh, tidak ada baju ahlu sunnah, tidak ada. Nah, baju itu akhirnya adalah mubah. Nah, sehingga tidak boleh seseorang itu kemudian berlebih-lebihan. Ya, karena ada sebagian yang berlebih-lebihan sehingga Eh, menghukumi seseorang, menghukumi seseorang ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah semata-mata dari pakaiannya. Ini berlebihan, bukan dari sisi itu. Ya. Bisa orang itu menyelisih sunnah, bisa orang itu menyelisihi syariat dari sisi pakaiannya bisa. Tetapi kalau kemudian dikatakan sebagai baju ini adalah baju ahlu sunnah, kalau tidak pakai baju ini bukan ahlu sunnah, ini uh, tidak ada yang seperti itu. Nah, ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum, maka dengan Islam ini segala yang mubah, perkara-perkara yang mubah itu bisa menjadi ibadah. Memakai baju pun akan bisa bernilai ibadah ya. Akan bisa bernilai ibadah kalau dia memakai bajunya dalam rangka mencontoh Nabi, dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, namun bajunya tetap baju yang mubah. Bajunya tetap baju yang mubah. Hanya ada beberapa hal yang berkaitan dengan pakaian itu sunnah, tapi bukan pakaiannya, ya, bukan pakaiannya. Tapi misalnya warnanya barangkali bisa. Nah, warnanya ya, kalau putih itu bisa dikatakan kepada warna yang disunahkan. Tapi kalau apa namanya eh, modelnya nah, ini baju sunnah ini bukan baju sunnah tidak ada. ya. Bisa difahami atau tidak? Nah. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum apa dalilnya bahwa syarat sahnya salat adalah Islam. Bahkan ini syarat sahnya seluruh ibadah adalah Islam. Disebutkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka lil musyrikin ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum narihum khalidun. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrikin untuk mem memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak boleh bagi orang-orang musyrikin syahidina ala anfusihim bil kufri yang dia tahu bahwa dirinya terjatuh kepada syirik, dirinya terjatuh kepada kekufuran, tidak boleh bagi dia untuk memakmurkan masjid karena tidak sah salatnya. Orang yang syirik tidak sah sholatnya. Orang kafir tidak sah sholatnya. Maka tidak boleh bagi mereka untuk memakmurkan masjid. Tidak diterima. Tidak diterima meskipun sholat sebanyak apapun dan sepanjang apapun, sebaik apapun. Kalau dia dalam keadaan syirik, dalam keadaan sebagai orang musyrik atau orang kafir, maka tidak diterima sholatnya. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu mereka itu gugur, amalan-amalannya gugur, sia-sia. Wafin narihum khalidun dan mereka kekal di neraka. Begitu pula disebutkan dalam surat yang lainnya tadi surat At-Taubah ayat 17, kemudian dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura dan akan kami hadapi apa-apa yang mereka lakukan akan kami hadapi apa-apa yang diamalkan oleh orang-orang musyrik akan kami hadapi apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir faja'alnahu dan kemudian kami jadikan amalan-amalan tadi habaan mansura sebagai debu yang berterbangan amalannya itu tidak bernilai amalan yang dilakukan oleh orang musyrik orang kafir tidak bernilai oleh karena itu Islam seorang yang dikaruniai oleh Allah dengan karunia Islam diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Yang dengan itu maka ibadah-ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu dipahami apa itu Islam. Ya, bagaimana sesungguhnya Islam itu sehingga orang itu betul-betul di atas Islam, tidak hanya merasa dirinya muslim tapi ternyata dia bukan muslim. Ya. Ini harus dipahami. Oleh karena itu memahami tentang Islam kemudian pembatal-pembatal Islam ini perkara yang penting ya. sehingga orang itu betul-betul di atas Islam sehingga amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia itu keluar dari Islam karena pembatal-pembatal Islam atau yang semis atau terjatuh kepada syirik, maka amalan-amalan yang dia lakukan semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah uh, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala kullu amalin atau wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ila Allah fi hadhil ummah la yanfa' sahibahu maka apapun amalan amalan apapun yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah amalan yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena memang amalan ibadah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah orang kalau beribadah dengan benar dia merasa dekat dengan Allah Orang kalau betul-betul beribadahnya dengan sungguh-sungguh, betul-betul beribadahnya tidak main-main, dengan serius, dengan perhatian, dengan menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merasa dekat dengan Allah. Ketika sholat, ketika puasa, ketika uh, zakat, ketika haji. Nah, kalau dia betul-betul menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dia akan merasa dekat kepada Allah karena memang ibadah ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kalau sholatnya sholat tapi asal-asalan ya, ya nggak pernah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan ibadah ini akan menjadi sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan semua ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak akan bermanfaat bagi orang yang melakukannya illa idza kana masbuqan bi syahadati alla ilaha illallah anna muhammadan rasulullah tidak akan bermanfaat kecuali orang yang melakukannya telah bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Telah bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Ya. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Tapi telah bersaksi dengan kalimat ini. Nah, ini persaksian yang harus diucapkan. Memang harus diucapkan. Di samping dia mengucapkannya, dia menjalankan apa yang telah dia ucapkan dari persaksiannya akan dijelaskan insyaallah berikutnya. Fala buddha oleh karena itu fala buddha min ikhlasil amalillah. Maka orang yang beribadah, salat dan yang lain-lainnya dia harus menjalankannya dengan ikhlas. Karena inilah muqtada syahadati alla ilaha illallah. Karena inilah kandungan dari la ilaha illallah. Kandungan dari la ilaha illallah adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini kandungan dari la ilaha illallah. Maka orang akan dikatakan Islam atau di atas Islam kalau dia itu mengarahkan ibadah kepada Allah. Kalau dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah, maka apa? Kalau dia terjatuh kepada perbuatan syirik mengarahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia bukan seorang muslim meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka harus ada ikhlas. Dalam beribadah harus dengan ikhlas ya dan seluruh ibadah harus dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau dia tujukan kepada selain Allah, maka dia terjatuh kepada syirik dan amalan ibadah yang lainnya akan sia-sia. Dan apabila dia menjalankannya tidak dengan ikhlas, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala Buddha min mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus mengikuti Rasulullah dalam menjalankannya. Harus. Karena ini adalah muqtada syahadah al anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah kandungan dari persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw Kalau tidak, maka bisa berkurang nilai ibadah tadi dengan ber, sesuai dengan berkurangnya mengikuti Rasulullah tadi meskipun tidak harus batal, sholatnya tidak harus tidak sah. Misalnya dia ketika membaca tasyahud misalnya, ya, ini syarat-syarat yang lainnya sudah terpenuhi ya. Ini contoh saja. Syarat-syarat sudah terpenuhi, wajib-wajibnya deh. Tapi ketika baca e, rukunnya sholat tasyahud akhir misalnya. Ketika baca rukunnya sholat tasyahud akhir dia mengatakan misalnya apa? at tahiyatulillah Kemudian apa? wassalawatu wa tayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi salihin kemudian apa asyhadu an la ilaha illallah ha wa asyhadu anna apa Muhammadan atau sayyidana dia tambahi sayyidana sah tidak salatnya Sholatnya tetap sah, ya. karena dia tidak menghilangkan rukun, tapi dia menambahi rukun, sehingga bisa berkurang nilai sholatnya dengan sebab dia menambahi kalimat sayyidana tadi. Loh, apakah kamu tidak meyakini Nabi Muhammad itu sayyid? Ya. Apa jawabannya? Kita meyakini Nabi Muhammad adalah sayyid, Justru karena saya meyakini Nabi Muhammad adalah sayyid yang artinya pemimpin, saya tidak ingin menyelisih beliau. Beliau mengajarkan doa tasyahud itu tidak pakai sayyid, tidak pakai sayyid beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tidak pakai sayyid. Justru karena saya itu meyakini beliau adalah sayyid sebagai pemimpin saya, pemimpin kaum muslimin, maka saya tidak ingin mendahului beliau kemudian membaca apa namanya at-tahiyat dengan menambahi sayyid misalnya. Apa yang semisal itu. Nah. Maka ikhwan fillah azanallahu yakum harus sesuai mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak berarti kalau menambahi menambah-nambahi seperti itu berarti salatnya apa? Tidak sah, tidak karena dia tetap menjalankan apa? menjalankan rukunnya, sudah menjalankan rukunnya membaca tasyahud, tapi dia menambahi dan ini akan mengurangi pahala dari salatnya. Maka syarat eh, maka orang yang menjalankan ibadah di samping dia ikhlas, dia harus apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini kandungan dari persaksian terhadap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa kullu amalin ya'maluhu al-kafir fa innahu la yanfa'uhu 'inda Allah 'azza wa jalla. Maka seluruh amalan yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa tidak bermanfaat? Karena dia kehilangan syarat yang pertama yaitu apa? Islam. Karena tidak memiliki syarat Islam, maka amalan yang dia lakukan menjadi sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian muallif rahimahullah Sebagaimana kita sebutkan tadi menyebutkan dua dalil tentang syarat sahnya sholat, ya. Bahwasanya syarat sahnya sholat itu adalah yang pertama Islam menyebutkan dua dalil dalam surat At-Taubah dan surat Al-Furqan. <clears throat> Maka harus ada dua kalimat syahadat dan harus ada perwujudan dari dua kalimat syahadat tersebut karena tidak cukup hanya diucapkan saja. Adapun orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dia masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak bermanfaat ya. kalau dia mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak uh, bermanfaat begitu pula begitu pula orang yang telah bersaksi dengan dua dengan bersaksi dengan persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah ya dia harus membenarkan seluruh ajarannya dan dia harus meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia berbeda dengan Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, seluruh umat orang Arab dan yang bukan Arab dari kalangan jin, dari kalangan ins, manusia, dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, dari kalangan orang kaya ataupun orang miskin, ataukah dia pemerintah, penguasa, ataukah dia masyarakat biasa. Ini syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi semuanya. Harus diterima, harus diyakini, dibenarkan, ya, harus di harus membenarkan. Ya, kita harus membenarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Ini dua, ini syarat yang pertama dari syarat sahnya sholat barangkali ini dululah ya, yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan bisa difahami wallahu taala a'lam bissawab sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh